Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan mengenai sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin terakhir membahas seputar perang Mu'tah Perang Mu'tah, Mu'tah adalah salah satu kampung yang ada di tanah Syam. Paham ya? Kalau sekarang Syam ini meliputi mana saja kemarin kita lewati? Syam ini meliputi mana saja kemarin? Uh, eh, ah Aba Mu'ad? Jordan? Eh? Suriah? Palestina? Lebanon, eh, Lebanon. Paham ya? Nah, Perang Mu'tah terjadi pada tahun berapa? Bulan apa? Antum al-akh. Ayo na'am. Ayo, bulan apa? Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah bulan Hah? Eh, Ayo al akhir. Paham ya? Nah, al akhir atau al akhir sama. Kemudian perbandingan musuh dengan kaum muslimin yang berperang perbandingannya berapa banding berapa bang berapa kaum muslimin berapa musuhnya musuhnya 200 ribu pasukan 100 ribu dari apa tentara Romawi yang 100 ribu dari orang Nasara Arab paham ya totalnya 200 ribu paham ya kemudian dari kaum muslimin berapa 3000 bayangkan perbandingannya sangat jauh peperangan sangat sengit di situ nanti ya nah perang Mu'tah perang besar-besaran karena mengorbankan di situ nanti tiga pemimpin yang sangat mulia dan utama gugur dalam medan peperangan tersebut Ja'far bin Abi Talib Abdullah bin Rawahah Zaid bin Harithah ya kan Zaid bin Harithah na'am jadi 3000 melawan 200.000 Masya Allah perbandingan yang sangat luar biasa kalau dilihat dari kekuatan dan juga dari jumlah jelas kalah gitu loh tapi ternyata nanti di akhir peperangan menang dengan seizin Allah Ta'ala bendera dipegang oleh Khalid bin Walid bendera akhirnya nanti apa dipegang oleh siapa Khalid bin Walid Masya Allah menangnya itu ya setelah peperangan berikutnya ini hanya pembukaan pembukaan untuk perang apa perang 6 perang Romawi yang lebih besar lagi nanti. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Karena setelah itu nanti ada peperangan yang besar lagi dan menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian barakallahu fikum hidakumullah Siapa yang digelari dengan Dzulzanahain? Oh, sahabat yang gelar dengan Dzulzanahain, orang yang memiliki dua sayap. Bentar dulu. Siapa yang gelar Dzul Janahin antum? Apa? Antum? Ja'far bin Abi Talib kenapa digelari dengan Dzul Janahin? Orang ini kedua sayap kenapa? Enam kedua tangannya enam tertebas pedang. Allahu Akbar perang kemudian nabarakallahu fikum tangannya ditebas oleh musuh langsung benderanya dipegang tangan kiri ternyata setelah tebas lagi langsung beliau dekat mendekat merangkul lagi ditebas lagi beliau meninggal dunia dijumpai dalam sejarah itu kurang lebihnya 90 luka ada luka tombak luka nam pedang luka panah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu na'am kita lanjutkan aja biar tambah jelas. Jadi peperangan yang kemarin dilakukan atau kemarin yang kita sebutkan peperangan Ghazwatul Mu'tah, peperangan sangat luar biasa sampai-sampai Abdullah bin Abi Ruwahah itu menyemangati mereka. Eh, Abdullah bin Ruwahah ya, Abdullah bin Ruwahah menyemangati mereka agar enggak mundur. Karena pilihan mereka dua. Salah satu di antara dua perkara. Apa itu? Iman nasr wa iman syahadah. Iman pertolongan menang atau mati syahid. Paham ya? Nah, kalau peperangan waktu itu beda dengan zaman sekarang ya. Senjatanya masih nah barakallahu fikum, nah senjata yang model lama, pedang, tombak, panah sehingga berhadapan dekat-dekatan itu loh. Paham ya? Nah barakallahu fikum kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan yang punya kitab. Karena ini pembahasan masalah sejarah peperangan ini menyenangkan juga ya. Falamma kanu Nam bitahumil balqa, ini apa tempat? Tahul balqa itu adalah kuramin ardis Syam, ya dari kampung-kampung yang ada tanah Syam. Laqau jumu'al Rum, kaum muslimin berjumpa dengan sekumpulan tentara Romawi. Fanazalal muslimuna ila janbi qaryatin qaryati Mu'tah. Kemudian kaum muslimin turun. Eh? Nah barakallahu fikum, nam turun ke kampung yang dikenal kampung Mu'tah dari itu. Warum ala qaryatin yuqalu laha masyarif. Kemudian tentara Romawi, mereka juga apa? Mulai apa? Mulai maju. Nah, berada di, di kampung namanya Masyarif. Summal taqau, kemudian mereka langsung apa? Bertemu, berjumpa. Faqatalu qitalan 'azima. Bayangkan nih. Mereka langsung melakukan peperangan, peperangan yang sangat besar Eh, istilahnya apa? Berkecamuk peperangan itu. Paham ya? Nam tahu sendiri kalau perang pakai pedang bagaimana? Ya suaranya kayak gitu, tapi ngeri. Paham ya? Dekat-dekatan langsung dekat itu ya. Jadi kalau kena ya ah, bismillah. Paham ya? Ada yang tertebas lehernya, kemudian ada yang kena tangannya. Yang jelas peperangan yang seperti inilah yang apa istilahnya apa? Lebih mengerikan. Nah, kalau perang jarak jauh pakai tembak sniper zaman sekarang kan jarak jauh. Ya enggak? Itu pun bisa dikatakan apa? Nah, mengerikan juga dengan teknologi yang canggih tadi. Wa illa kalau perangan langsung berdekatan tambah ngeri lagi. Dekat, dekat. Kalau jarak jauh kan masih bisa membidik, ya enggak? Masih bisa berhati-hati, sembunyi kalau jarak jauh. Kalau dekat gimana coba? Harus keahliannya. Makanya Ali bin Abi Thalib beliau memang masya Allah pandai memainkan pedang gitu ya. Jadi masya Allah dia kalau duel satu lawan satu menang Bersamaan itu juga menang. Diberi apa? Nah, barakallahu fikum kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa qutila wa qutila amirul muslimin Zaid bin Harithah. Dan amirul mukminin atau amirul muslimin, pemimpin kaum muslimin waktu itu dibunuh. Siapa itu? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Waraya fi yadi dalam kondisi bendera berada di tangannya. Fatana walaha Ja'far kemudian diambil oleh Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Wanazala an farasin lahu syakra. Kemudian beliau pun turun dari apa? Dari kudanya. Kuda itu sakra itu kuda yang eh, ada warnanya pirang. Sakra itu pirang. Ya warnanya kayak ada ada jingga-jingga kemerahan itu. Pirang. Namanya itu sakra. Antum cek di kamus artinya pirang. Fa'aqaraha, kemudian Nah barakallahu fikum. Naam. Akhirnya apa? Menundukkannya. Wa qatala hatta quti'at yadul yumna. Langsung apa barakallahu fikum? Langsung apa langsung beliau berperang dan apa? Terputus tangan kanannya. Ditebas oleh musuh tadi itu. Ja'far bin Abi Talib. Nah. Fa akhadha ar-raya kemudian langsung diambil Eh, bendera tadi dengan tangan yang satunya tangan apa berarti? Kiri. Kenapa kok segera diambil? Karena pemimpin itu kalau perang, itu kalau udah mati, meninggal pemimpinnya, benderanya jatuh, mereka anggap udah kalah gitu loh. Jadi jangan sampai bendera ini jatuh tanahnya jangan sampai. Jadi begitu tertebas tangan karena langsung diambil tangan kirinya. Dalam kata berkibar terus. Karena kalau berkibar terus, itu pasukan, pasukan itu akan semangat lagi gitu loh. Paham ya? Ternyata kita lihat lagi Fakutiat aido. Ternyata tangan kirinya pun juga tertebas. Potong juga sama musuh tadi itu. Allahul musta'an. Fahad enam. Fahtadana royah Kemudian beliau mendekat. Tahu mendekat ya? Mendekat itu merangkul, merangkul royah. Jadi bagaimana caranya bisa bisa bisa mengambil bendera dari itu. Tapi ternyata tebas juga sama musuhnya. Summa kutilarilainhu anhu an salatin salatin sanah ala sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih usia beliau 33 tahun. Masih muda. Eh? Usia beliau berapa? 33 tahun. Masya Allah. Ya seusia seusia anak kurang lebihnya. Paham ya? Dalam kondisi Masya Allah pati syahid perang Mu'tah. Nah, berapa tadi? Luka-lukanya berapa tadi? 90 luka kurang lebihnya. Allah musta'an Masya Allah mati syahid ini ya. Tangan kanannya putus, pegang tangan kiri. Tangan kiri putus, berusaha untuk merangkul, mendekat bendera tadi. Ternyata tebas dari belakang juga. Allahu musta'an. Kita lihat lagi berikutnya. Langsung siapa yang ambil benderanya? Fa akhadha rayah Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Akhirnya bendera pun langsung diambil oleh Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Masya Allah, masih berjalan terus ini. 3000 lawan berapa tadi? ratus ribu bayangkan seratus ribu aja udah buahnya dua ratus ribu. Tapi nanti trik taktik untuk apa? Menyerang balik biar mereka ketakutan yang dibikin oleh Khalid bin Walid nanti. Nah, yang kanan, yang sayap kanan, pindah sayap kiri. Saya pindah. Jadi kelihatannya tuh banyak, kelihatan dilihat dari lawan tuh kayak banyak bantuan, padahal ya satu aja. Paham ya? Jadi kayak serang-seling ini ya. Kanan kiri, kanan kiri. Ini kelihatannya itu ada kayak ada bantuan dari belakang. Kita lihat nanti wa talawwama ba'da talawum sempat ragu dan bimbang Abdullah bin Rawahah sempat ragu dan bimbang talawwama itu taraddada Bapak kita lihat talawwama itu eh taraddada ragu dan bimbang ya namanya 3000 lawan 200 200.000 bayangkan itu nah kita lihat lagi kemudian berikutnya bagaimana summa sammama kemudian langsung apa sammama Naam kuat kembali tangguh kembali jadi Awal mulai sempat bimbang, kemudian sempat apa? Bimbang, akhirnya apa? Kuat kembali, tangguh kembali. waqatalah hatta qutil dan beliau pun langsung berperang hingga beliau terbunuh. Abdullah bin Rawahah ada tiga. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Inilah yang eh, tiga pemimpin besar yang terbunuh saat itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kemudian setelah Abdullah bin Rawah siapa yang memegang benderanya? Fayuqal inna Sabit bin Akram. Ada orang namanya Sabit bin Akram. Ada sahabat yang lain namanya Sabit bin Akram walaupun enggak ma'ruf. Akhadha rayah langsung ngambil bendera. Wa aradal muslimun an yu'ammiru alaihim fa'aba. Kaum muslimin pengen menjadikan Sabit bin Akram menjadi pemimpin mereka tapi beliau enggan, enggak mau beliau. Paham belum? Karena beliau ya mungkin merasa Nah, enggak pantas. Jadi beliau istilahnya tawaduk lah. Akhirnya siapa yang megang? Siapa yang melanjutkan? Fa'akhadar rayah Khalid bin Walid. Karena Sabit bin Akram tadi enggak mau jadi pemimpin, akhirnya bendera dipegang siapa? Khalid bin Walid. Nah, inilah enam sahabat yang mulia yang sangat luar biasa kita lihat. Kata beliau, fanhaza bil muslimin wa talattafa karena begitu dahsyatnya peperangan dan tidak mungkin untuk melawan dan menghabiskan mereka. Akhirnya apa? Akhirnya beliau Khalid bin Walid nabarakallahu fikum mengajak berkumpul kaum muslimin. Wa talattafa dan berlemah, berlemah lembut dengan mereka untuk apa? Balik pulang lagi. Mundur istilahnya. Mengajak mundur karena pasukannya luar biasa, 200 ribu. Itu pun apa? Bayangkan Tiga ribu melawan dua ratus ribu yang meninggal dari kalangan kaum muslimin kurang lebihnya dua belas orang. Mereka banyak mereka. Masya Allah. Kita lihat sini. Hatta khalasal muslimun minal adu. Sampai apa? Sampai kaum muslimun kaum muslimin terlepas dari apa? Musuh. Jadi diajak mundur. Diajak menyelamatkan. fatahallahu ala yadayhi. Akhirnya Allah telah memberikan kemenangan melalui tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya tangannya Khalid bin Walid Dikondisikan. Awal mulanya sempat berkecamuk orangnya. Tapi kan nggak memungkinkan untuk melawan sebanyak itu. Paham ya? Sempat mundur nih ya, mundur. Kama akhbar bidzalika kulli Rasulullah SAW ashabahu alladziina bil Madinah yauma idin sebagaimana yang e, Rasulullah kabarkan semuanya tentang hal tersebut kepada para sahabatnya yang waktu itu di Madinah Naam wa huwa qa'iman 'ala mimbar dalam kondisi beliau berdiri di atas mimbar khutbah menjelaskan tentang apa? Kejadian Ghazwan Mu'tah. Fana'a ilaihimul umara wahidan wahidan. Akhirnya beliau na'amana berbela sungkawa. Beliau berbela sungkawa kepada mereka para pemimpin tadi yang gugur wahidan wahidan satu persatu. Wa ainahu tadrifan sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua matanya berlinang. Apa itu berlinang? Menangis keluar air matanya. Karena Rasulullah tahu benar. Eh, tahu betul siapa itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kan mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulanya kan. Kemudian juga Ja'far bin Abi Talib, Eh, saudaranya siapa? Ali bin Abi Talib. Kemudian Abdullah bin Rawahah, Masya Allah. Itu orang-orang pilihan semua itu. Akhirnya beliau khutbah menjelaskan dari mimbar, berbela sungkawa terhadap mereka semuanya yang telah meninggal gugur tadi itu dalam kondisi kedua matanya berlinang. Wal hadis fi sahih hadisnya dalam sahih sahih apa? Bahwa itu sahih Bukhari. Kisahnya dalam sahih Bukhari. Wa ja'alail kemudian kemudian datanglah malam fakaffal kufar an qital. Akhirnya kok orang-orang kufar pun berhenti dari peperangan. Malam. Kalau malam zaman saat itu kalau malam ya perang itu jarang sekali. Karena gelap. Paham ya? Perang itu pakai lampu bahaya. Paham ya? Apalagi zaman sekarang atau pakai lampu. Nah, alamat sudah. Karena kalau pakai lampu zaman sekarang ini kalau perang pakai lampu itu mereka senjatanya lengkap. Sniper dari jauh dari jauh ada cahaya. Nah, makanya kalau perang itu biasanya menggunakan taktik apa? Memang gelap dalam perangannya itu. Nah, cahaya-cahaya nggak diperbolehkan. Nah, kalau zaman waktu itu ketika ketika malam biasanya istirahat. Paham ya? Nah, eh, zaman sekarang karena alat-alat yang canggih tadi malam pun perang juga. Paham ya? Bagaimanapun caranya malam pun perang juga. Kalau zaman waktu itu kan kalau malam gelap. Ini lihat ini. Wa ja'al lail faqafal kufar al-qital. Datanglah malam hari kemudian orang kufar menahan dari peperangan. Wa ma'a kasrati hadzal adu dan bersamaan banyaknya musuh tersebut 200.000. ribu. Wa qillati adil muslimin binisbati ilaihim dan sedikitnya jumlah kaum muslimin dinisbahkan mereka, dinisbahkan eh, jumlah mereka 3000 3000 banding berapa tadi? 200.000 Lam yuqtal minal muslimin khalqun katsir, masyaallah. Dari kalangan kaum muslimin tidak terbunuh. Eh? Na'am barakallahu fikum, tidak terbunuh banyak. Alamat dzakarahu ahlus syiar sebagaimana sebutkan oleh ahlus sejarah. Fa innahum lam yadhkuru ma sammau illa nahwal 'asharah. Penting ini. Maka sungguhnya mereka tidak menyebutkan eh, terhadap apa yang mereka namakan yang gugur tadi itu kecuali kurang lebihnya 10 orang. Sebutkan dalam sejarah yang lain 12. Paham ya? Nah, di antara Sirah Yunus Syam itu bagus juga. Eh, sirah Nabawi Yunus Syam itu biasanya sebutkan nama-namanya biasanya. Oh, yang Bapak itu ya, ayo na'am. Wa karal muslimun raji'in. Akhirnya kaum muslimin pun bangkit pulang. Wawakallahu syarrul kafarah dan Allah telah menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari kejelekan orang-orang kafir. Walahul hamdu wal minnah, hanya milik Allah segala pujian dan juga karunia. Illa anna hadil ghazwah kanat irhasan lima ba'daha min ghazwatir Rum. Masyaallah. Kata beliau akan tetapi sesungguhnya peperangan ini merupakan irhasan, irhasan semacam jembatan. Eh? jembatan atau semacam mukaddimah terhadap tragedi yang setelahnya yaitu perang Romawi. Lebih besar lagi. Paham ya? Na barakallahu fikum wa irhaban li ada'illahi wa rasulih dan juga bentuk apa membuat mereka lari. Siapa? Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ketakutan 3000 lawan ratus ribu berani loh. Masya Allah yang terbunuh dari kalangan muslimin berapa tadi? Sekitar 12. Nah mereka lebih banyak lagi mereka. Paham ya? Nah, nanti e, barakallahu fikum perang Romawi ini lebih besar lagi. Kalau Romawi sekarang ma'rufnya nah barakallahu fikum negara Italia. Ya. Italia itu ma'rufnya ya, Romawi. Waktu itu rajanya Hirokel, Adimir Rum pembesar Romawi. Hirokel. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ya nah barakallahu fi Heraklius. Paham ya? Ada yang mengatakan Hercules, tapi yang tepat ulama alam yang ma'ruf yang anak sembah itu kalau diterjemahkan orang-orang terjemahkan itu Heraklius itu. Heraklius. Heraklius. Ewa. Kalau bahasa Arabnya Herakl. Herakl pembesar Romawi. Naam. Jadi sudah kita selesaikan peperangan yang dikenal perang apa tadi? Perang Mu'tah. Ingat-ingat ya kejadiannya bulan apa, tahun berapa, berapa jumlahnya, kemudian korban dari kaum muslimin berapa dan perbandingan musuh dengan kaum muslimin berapa jumlahnya itu penting. Kemudian siapa-siapa saja gugur di medan peperangan yang paling menonjol dan nampak dan juga pemimpin yang paling eh, bisa dikatakan di situ memiliki keutamaan yang sangat besar itu juga dikondisikan. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Na'am barakallahu fikum. Adapun tragedi perang yang berikutnya yang kaum muslimin diberikan kemenangan yang sangat luar biasa itu Fatu Makkah pada pertemuan yang akan datang. Karena Fatu Makkah terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Nanti eh, Fatu Makkah ini lebih apa? Lebih seru lagi. Serunya karena apa? Karena orang-orang yang semula hijrah Madinah langsung datang berbondong-bondong ke Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ayat itu turun mengenai Fatu Makkah langsung di Mekah ada yang kocar-kacir luar ada yang sembunyi di ada yang sembunyi gantung sembunyi di sitar Ka'bah juga ada juga Wah, intinya mereka ketakutan paham ya karena kondisinya ketika orang-orang yang hijrah ke Madinah pulang ke Makkah lagi sama semangat lagi diberi kemenangan mereka pun takut nari, Paham ya? Ada yang langsung langsung syahadat masuk Islam. Itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu assalamatul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.